Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'da Bapak Ibu sekalian, pada siang ini kita akan mendialogkan seputar relasi jasad, ruh, kolbu, dan akal. Tidak sekalian, eh, seperti bagi sepakat kita ketahui bahwa kita semua dulu berada di sebuah alam, namanya alam arwah. Kita semua di alam arwah. Sekarang kita di alam dunia. Seandainya manusia dari alam arwah langsung turun ke alam dunia, berarti di dunia ini akan penuh dengan arwah-arwah. Kalau arwah yang menguasai dunia, pasti tidak akan ada mobil. Sebab arwah tidak perlu mobil tidak akan ada telkom sebab komunikasi, komunikasi arwah tidak perlu pakai telepon seperti itu. Pokoknya dunia tidak ramai lah kalau kalau arwah yang menguasai bumi. Sama dengan kalau jin menguasai bumi. Nah maka sebelum sebelumnya manusia diberikan dulu jasadnya yang dibuat di sebuah alam namanya alam rahim. Alam rahim. Nah, ketika bayi berusia 4 bulan, Allah menyuruh ruh-ruh ini masuk ke dalam rahim. Tetapi sebelum ruh masuk, Allah bertanya ulang, "Alastu birobikum? Bukankah aku Tuhan kalian?" Pertanyaannya bukan begini, bukan marrobuka, siapakah Tuhanmu? Bukan. Tapi alastu birobikum? bukankah aku Tuhanmu? Jadi Tuhannya cek ulang. Nah, kata kita menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa kami, engkau Tuhan kami. Kami berjanji kalau lahir ke dunia, kami akan menyembah kepada engkau saja. Yakin? Yakin. Janji? Janji. You taken kontrak. Nah, maka sebelum masuknya jalan ke dalam rahim sudah ada perjanjian. Ya. Di alam rahim manusia dibentuklah jasadnya. Maka gabungan jasad dengan ruh menjadikan dia jadi manusia. Sebelum dia lahir, Allah telah menciptakan bagi manusia itu tiga elemen penting. Satu namanya disebut dengan kolbu. Kedua akal, ketiga ruh. Apa itu ruh? Sampai hari ini orang nggak tahu. Bapak, bapak sekarang hidup karena punya ruh. Ditanya oleh orang, di mana letak ruh bapak? Orang menjawab, sangat mungkin di jantung ruh itu. Baik kalau begitu. Pernahkah mendengar kasus ada orang mati suri? Dia mati suri Ketika itu jantungnya sama sekali tidak berdetak. Tidak ada detak jantung, nadi nggak ada, seperti orang mati. Tapi dia belum mati beneran, baru mati suri. Bedanya kalau mati beneran tubuhnya dingin, kalau mati suri tubuhnya masih hangat. Tapi tidak ada detak jantung, nggak ada detak jantung, semua berhenti. Bedanya dia masih hangat. Karena itu maka orang yang mati suri kalau mau dimandikan ditunggu sampai 4 jam. Kalau udah empat jam, tubuhnya dingin, baru dimandikan. Jangan baru dua jam, disangka mati, dimandikan. Yang dimandikan, dia bergerak, mulia. Sehingga orang-orang pada lari. Itulah mati suri. Jadi di mana ruh berada? Di jantung hati? Bukan. Di darah? Bukan. Di mana? Pokoknya ada aja. Yakin ada? Yakin. Di mana? Pokoknya ada aja. Itu baru ruh. Apalagi Allah. Allah ada? Ada di mana? Pokoknya ada aja. Ruh aja dengan kita menyatu kan, apalagi Allah dekat dengan kita. Nah, apa ruh? Ruh adalah inti kehidupan. Kemudian di sana juga ada kolbu. Kolbu dari kata kolaba. Kolaba itu ialah bolak-balik. Bolak-balik. Kolbun. Hari ini benci, besok sudah suka. Hari ini baik, nanti malam bisa pelit. Hari ini gembira, besok sedih. Eh, disebut dengan kolabak kolbu. Nah, di kolbu itu sebagai pelanggan dulu ada tiga elemen di kolbu itu. Ada feeling, willing, thinking. Willing kemauan. Mau punya rumah, mau punya mobil dan sebagainya. Feeling perasaan, benci, suka, gembira, takut, berani. Thinking pemikiran. Jadi dalam bahasa Arab ada dengan fakaro, berfikir. Berfikir, thinking. Berfikir adalah proses mencari jawaban. Dua kali dua berapa? Itu berfikir. Maling sekalipun ketika dia mau mencuri pasti berfikir. Tidak mungkin maling gak berfikir. Jadi berfikir hanya sekedar proses mencari jawaban. Nah, di samping itu ada yang paling penting itu akal. Akal adalah nurun fil qalbi yufariku bainal haq wal batil. Akal ialah cahaya di hati yang memisahkan benar dengan yang salah. Akal nggak pernah salah. Akal idealita nggak pernah salah. Yang suka salah adalah akal fakta realita. Segi idealita akal nggak pernah salah. Tapi kalau sudah menyekut taka fungsional, akal sering salah. Tapi akal yang benar adalah akal yang idealita nggak pernah salah. Jadi kalau berpikir adalah mencari jawaban. Tapi kalau akal berusaha misalkan benar dengan yang salah. Semua orang pasti berpikir. Maling pun berpikir. Tapi tidak semua orang menggunakan akal. Sehingga di Quran berulang-ulang banyak kata-kata afala tak taqilun? Afala taqilun? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Ini ayat ditujukan kepada orang yang pinter. Dia pinter luar biasa. Mungkin dia dokter, mungkin dia profesor, mungkin dia kepala negara. Tapi kata Quran, afala taqilun? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Jadi kalau berpikir mencari jawaban, mungkin kalau mau istilah sekarang intelijen quotient, kecerdasan berpikir. Tapi kalau di sini adalah nurun fil qalbi, cahaya hati akal itu. Kalau bahasa sekarang mungkin disebut dengan spiritual, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Nah, yang penting adalah bagaimana menggabungkan intelijen quotient dengan spiritual quotient. Menghasilkan sebuah aktivitas yang disebut dengan ibadah. Ibadah adalah produk kerjasama antara pikiran dengan akal. Banyak orang bekerja tapi nggak jadi ibadah. Dari pagi dia pergi, pagi pulang terus sore, bantu pakir miskin, macam-macam. Tapi hanya sebuah kebaikan, tidak punya niat ibadah. Kalau begitu maka aktivitasnya adalah amal baik, tapi belum menjadi amal soleh. Kalau ingin jadi amal soleh, harus dibimbing oleh akalnya. Jadi kalau akal itu membimbing, kalau eh, kalau pikiran hanya mencari jawaban. Kemudian dikatakan tadi bahwa kolbu kolbu adalah jantung hati. Di kolbu ada feeling, ada willing, ada thinking. Tapi di kolbu pun disebut dengan fuad. Fuad, afidah jamaknya. Yaitu hati nurani, dan dia nggak pernah bohong Fuad itu. Seorang maling digebukin. Anda mencuri? Tidak. Mencuri? Tidak. Mencuri? Tidak. Tapi kata nuranya, saya mencuri. Jadi kalau kita ingin tanya kebenaran, tanyalah Fuad, Hari nurani. Bapak di Telkom disuruh belanja menyediakan barang oleh Telkom. Belanjalah di sebuah tempat dapat diskon ternyata 40 persen. Wah, ini Pak, eh, berapa ini? Ini 60 juta. Pas dibayar, kok sedikit? Ini kan Pak, diskon. Oh, diskon ya? Wah, 40 persen. Kata Bapak tuh, ah lumayan. Masukin di kantong. Kata temannya, eh itu uang telkom. Ini eh, uang saya ini. Ini uang diskon. Siapa belanja? Aku yang diskon. Uang Anda? Kata mulut, ya uang saya, bukan uang Telkom. Tanya nuranimu, uang siapa itu? Jadi nurani itu fuad gak pernah salah biasanya. Gak pernah, gak, tidak apa berbohong. Ketika orang mengatakan mulut, tidak, tidak, tidak, kata fuadnya, ah kamu bohong. Tidak benar. Nah maka orang yang bekerja dengan menggunakan fuad adalah eh, biasanya menjadi ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya amal baik, tapi amal soleh. Amal soleh ialah amal yang dipimpin oleh akal. Saya yakin di dunia ini banyak orang beramal baik lah. Orang yang nggak beragama pun banyak beramal baik. Dia nyapu jalan, menyentuh menyentuh fakir miskin dan lain-lain. Tapi dia tidak punya tidak punya bimbingan akal. Kemudian nanti begitu dia mati mati jasad yang dibuat di alam rahim akan masuk ke kuburan. Dia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Itulah jasad. Tapi kalau ruh, ruh yang dalamnya ada ada tadi ada kalbu, ruh itu min amri Robi, minhu dari Allah. Ruh dari Allah dia akan kembali kepada Allah. Sayangnya orang sekarang lebih banyak mengolah jasad kecantikan sementara ruhnya dibiarkan. Kalau jasad wah rambut disisir, bibir pakai lipstik, pakai sabun yang bagus, pakai sampo, habis jutaan rupiah per bulan untuk untuk merawat fisik. Begitu masuk ke roh, dia lupa tidak membimbing roh. Begitu mati, jasad yang cantik masuk di kuburan, rohnya masuk di alam kubur. Di alam kubur ada dua tempat. Satu iliyin, tempat yang baik. Kedua sijin, tempat yang jelek. Dan sijin adalah disebut dengan penjara penjara kubur. Disebut dengan sijin. Kalau sedangkan iliyin, tempat yang tempat yang tinggi. Orang yang baik masuk di iliyin, orang yang jahat masuk di sijin. Tapi orang yang jahat, dia asal punya basis keagama, basis agak, basis nilai, dia bisa naik ke iliyin pindah tempat mutasi dari si jin ke ilijin apabila satu dia punya amal-amal yang selama ini ia eh, amal-amal yang bisa eh, mengalirkan pahala semacam punya anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan jariah. Misal bapak nyumbang karpet ke masjid, itu tetap mengalir pahalanya sehingga roh yang asalnya tadi di alam si jin, di si jin naik, naik, naik, naik pindah ke ilijin jadi penambahan amal setelah mati sangat baik direncanakan dengan beramal dari sekarang. Yaitu ilmu yang manfaatkan, anak yang soleh, dan sidka. Yang kedua, dari sijin bisa pindah ke iliyin dengan doa anak. Doa anak setiap hari memindahkan si bapak dari tempat sijin ke iliyin. Dan di sijin orang mendapatkan siksa kubur dan diiliin mendapatkan nikmat kubur. Tapi siksanya, nikmatnya bersifat psikologis. Bukan bersifat jasmania. Sebab jasadnya masuk di kuburan, rohnya masuk di alam kubur. Mendapatkan nikmatnya, nikmat rohania, nikmat psikologis, bukan nikmat jasadia. Kalau digambarkan seperti orang bermimpilah. Ada orang bermimpi buruk, ada orang bermimpi jahat. Ketika bapak bermimpi nikmat, terasa nikmat. Makan apel yang asli dengan yang di dengan apel yang dimimpi lebih nikmat yang mimpi. Makan di restoran yang asli dengan restoran mimpi masih nikmat mimpi. Sangat mungkin juga hubungan dengan istri yang asli dengan yang mimpi sangat mungkin nikmat yang mimpi maka kenikmatan rohaninya nggak berkurang. Sebaliknya, siksa rohaninya pun nggak kalah beratnya. Dikejar anjing betulan, dengan dikejar anjing dalam mimpi masih repot dalam mimpi. Dikejar anjing betulan bisa lari, selesai. Dalam mimpi nggak pernah selesai, terus ngejar. Nggak pernah kita di, dikunti terus. Dikejar kuntilanak beneran kalau ada itu nggak nggak serepot dikuliahkan neraka dalam mimpi dalam mimpi itu luar biasa repotnya nah bayangkan sekarang dalam dalam alam kubur mendapatkan azab kubur yang lebih dahsyat ketimbang realita itu alam kubur jadi nanti jasadnya kembali ke kuburan rohnya ke alam kubur begitu di alam akhirat akan kembali muncul lagi jasad bergabung dengan roh kembali awal lagi. Bedanya satu jasadnya jasad dalam usia yang muda abkaro remaja. Jadi kalau ketika ketika kita mati usia 65 tahun dibangkit di alam masar usia remaja. Yang anak-anak juga remaja. Semua remaja abkaro. Satu bedanya usia remaja. Yang kedua, kualitas fisik beda. Di dunia fisiknya lemah. Bapak menatap mata bapak hanya kuat satu dimensi. Melihat ke balik dinding ini nggak bisa. Itulah kelemahan mata kita sekarang. Di akhirat nanti bisa tembus dan bisa melihat jin. Malaikat juga terlihat. Bahkan di akhirat nanti bisa melihat Allah. Bila kaifa tanpa bertanya bagaimana mungkin. Pokoknya bisa. Tuh. Terus si Apalagi di dunia sekarang makan terlalu banyak makan lemak, makan pedas, mencret. Di akhirat nggak ada lagi mencret. Percuma di surga kalau masih mencret. Kemudian di dunia sekarang masih ada orang buntung, orang nggak punya mata. Di akhirat, di sorga semua kembali sempurna lagi. Percuma kalau di dunia buntung, di, sorga buntung juga. Kapan kapan beresin? Jadi beda kualitasnya, beda kualitasnya. Jadi kalau di alam kubur, ruhaniah sifatnya, di alam akhirat, jasadiah dan ruhaniah. Tetapi ada juga beberapa para ahli, para ilmuwan, para ulama yang mengatakan di alam akhirat pun kenikmatannya kenikmatan non jasadiah, tapi ruhaniah. Ibnu Rusdi misalnya. Averus mengatakan bahwa di sorga itu bukan kenikmatan fisikal, tapi kenikmatan ruhaniah semata-mata. Kata orang-orang sufi, untuk apa di dunia saya menjauhi yang sifatnya fisikal? Saya ingin yang ruhaniah. Kalau ke akhirat ke sorga masih mengejar yang masihnya bersifat material. Kami yakin bahwa itu semua bersifat batiniah. Tapi beberapa hadis mengatakan emang abkaro remaja lagi. Kalau bersifat muda. Kalau ruh kan susah gimana ngukurnya muda tuanya. Gitu. Bisa punya keyakinan bahwa di akhirat nanti fisikal. Jadi jasa dia seperti sekarang. Bedanya si kuat kuantitas kualitas. Nah, kalau kita ingin mendapatkan jasad yang abadi hanyalah di akhirat. Sekarang jadi kita hanya jasad yang sifatnya sementara. Tetapi walaupun sementara, ternyata jasad kita ini sangat penting. Sebab ada hubungan yang signifikan antara ruh dengan kemampuan berpikir. Ada sebuah teori namanya teori FIFA, teori FIFA. Jadi kalau orang sedang mumet pikirannya, hati sedang mumet, ternyata saluran informasi dari luar ke dalam, dari otak ke hati itu pipanya menyempit. Jadi kalau sedang mumet, banyak masalah, informasi masuk ke otak sempit. Pipanya menyempit, sehingga susah masuk. Tapi ketika hati cerah ceria, bahagia, maka informasi masuknya akan cepat sebab pipanya mengembang. Itu baru ditemukan pada lima tahun yang lalu teori pipa itu oleh orang Prancis. Jadi kalau kita sedang mumet, pipa informasi menyempit sehingga informasi susah diterima. Ketika hati gembira, pipa informasi membesar, melebar, informasi gampang diterima. Wajar ya kalau belajar sedang mumet susah masuk. Kalau belajar sedang bahagia cepat masuk. Maka hati sangat punya hubungan dengan dengan jasad. Hanya nanti bedanya ada keterpisahan. Nanti jasad masuk di kuburan, kemudian e, ruhani masuk di alam kubur. Yang terakhir Nah, bagaimana agar kita bisa memfungsikan akal? Selama ini akal kita dipakai tidak? Ya dipakai. Tapi tidak optimal. Dalam beberapa hal sering-sering orang tidak menggunakan akalnya. Dalam bidang kesehatan orang hanya menggunakan pikirannya, tidak pakai akal. Dalam bidang pertanian orang hanya pakai akal, tidak menggunakan tidak ah, pikiran, tidak pakai akal. Kalau orang pakai akal adalah orang yang sanggup memisahkan benar dengan yang salah. Jangan dikerjakan, ini salah. Jangan diterima, itu tidak baik. Yang benar ini, yang jujur ini, yang baik ini, terima. Tapi karena orang terlalu banyak berbuat maksiat, maka akalnya ditutup dengan nafsunya akalnya terkalahkan oleh setan. Kalau kalau nuraninya sering kalah, akalnya sering kalah, orang itu disebutlah nafsunya nafsu amarah. Kalau akalnya sering menang, nuraninya sering menang, fuadnya sering menang ketimbang kalah, disebutlah nafsunya nafsu mutmainah. Tapi kalau sekali-kali menang, sekali-kali kalah, bergantian disebutlah nafsu yang lawamah. Yang bisa masuk ke alam kubur yang iliyin hanya yang mutmainah saja. Ya, ialah yang hatinya, akalnya senantiasa menang dan hidupnya jadi mutmainah. Inilah disebut dengan nafsu mutmainah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sekarang termasuk nafsu mutmainah atau nafsu alawamah? Tinggal teliti masing-masing. Kalau kehidupan dunia mempengaruhi ibadah kita, dalam artian kalau kaya, kalau punya duit rajin ibadah. Kalau nggak punya duit agak malas. Itu masih lawama Kadang-kadang rajin tahajud tuh. Kerhoream, hoream. Setahun setahun terus eh tahajud atau tiga bulan tahajud. Setahun tidak. Tiap hari Senin Kemis saum. Kadang-kadang yang lain tidak. Itu namanya nafsu lawamah. Kalau mut, kalau kalau amarah lebih banyak jeleknya ketimbang baiknya. Saya punya keyakinan kalau yang di sini semua insya Allah sudah melewati fase amarah insya Allah. Tapi tinggal dua. Sekarang kita di lawamah atau di mut mainan. Kalau kehidupan kita mempengaruhi ibadah itu disebut dengan lawamah. Tapi kalau istiqomah namanya mutmainah. Itulah berapa hal yang menyangkut masalah hubungan akal dengan jasad Eh, sebentar saja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Hati. mana letaknya hati. Bedakan ya hati hati liver dengan hati heart. Kalau liver itu hati penghasil empedu. Bahasa Arabnya kabidun, letaknya di kanan di sini. Kalau hati kita jantung hati maksudnya. Jantung hati itu bahasa Arabnya kolbun, bahasa Inggrisnya heart. Nah, kalau yang disebut dengan kesal, emosi, feeling, eh, feeling, emosi, kesal, dendam, iri, dengki, suka, benci di sini. Kesal saya di sini. Tidak boleh mengatakan kesal. Ini liver. Tuh. Jadi kalau butuh di sini, fisodrihi di, dada dadamu. Nah, ida solahat, solahat sairu amalhi. Kalau kalbunya benar, benar semuanya. Kalau kebunnya gak baik, gak benar. Jadi manusia tergantung hatinya. Yang kedua, ada seorang pernah katanya merekam suara jeritan dalam kubur. Direkam. Kuburan, alam kubur adalah alam gaib. Alam gaib ialah alam yang tak dapat dijangkau dengan panca indera dan perpanjangannya. Tidak bisa menggunakan kamera, rekaman sebagainya. Kalau ada yang terekam, sangat mungkin satu sebagai exception, kekecualian. Semua orang disiksa, eh, bukan ya, disiksa, ini mendapat nikmat nikmat di alam kubur, bukan di kuburan tanah. Kalau ada film misalnya Insaf, apa lagi? Hidayah Ilahi, begitu dibuka kuburannya ternyata dia udah gosong dengan dengan dengan pakaiannya, dengan pakaian mayatnya, itu hanya kejadian sekali-kali untuk menampakkan yang apa? Eh, karena kalau masih kalau gaib semua orang nggak percaya. Ini nih nyataannya gitu. Tapi pada umumnya semuanya di alam kubur bukan di kuburan. Orang yang pelacur pun di bawah kuburannya sama dengan ustad. Busuk begitu pada cacingnya. Jadi nggak bisa begitu dia masuk di kuburan, dikebugin di di kuburannya bukan, tapi di alam kubur yang nggak terdengar. Yang mendengar mungkin hanya hewan-hewan itu pun di alam kubur bukan di kuburannya. Walaupun ada hadisnya yang mengatakan ketika Nabi berangkat ke sebuah tempat, kata Nabi, kan ininya kudanya berhenti, Yee, berhenti. Kata sahabat Rasulullah, itu apa? Rasulullah, kata Rasulullah, dia mendengar suara yang disiksa. Kenapa? Karena dia jorok soal air kencing. Jadi udah kencing dia jorok membersihkannya. Yang kedua, Nabi pernah melewati sebuah kuburan meletakkan daun di atas daun di atas kuburannya. Nah itu mungkin untuk untuk men, memberi pelajaran kepada orang-orang yang awam karena kalau kalau siksanya kubur tanah untungnya orang yang gak punya kuburan dimakan harimau digebukan harimaunya dimakan ikan gak punya kuburannya tapi bukan di, di alam kubur bukan di kuburan jadi nggak bisa merekam suara cerita kubur Walaupun mungkin bisa pernah kejadian, itu hanya exception, hanya untuk menampakkan kehebatan Allah saja. Tapi secara teori itu adalah di alam kubur bukan di kuburan tanah. Yang lain masih ada? Apa? Oh jiwa. Ruh itu eh, apa jiwa? Jiwa itu bahasa Arabnya nafsun. Nafsun. Ruh itu adalah inti kehidupan. Nah, jiwa adalah kualitas ruh. Ruh itu kalau ruh itu kalau sudah berinteraksi dengan jasad, ruh dengan jasad dengan akal, terus menghasilkanlah aktivitas yang soleh-soleh. Maka ruh ini disebutlah nafsu mutmainah. Kalau jelek terus disebutlah ruh ini nafsunya nafsu amarah. Kalau setengah baik setengah baik setengah buruk disebutnya dengan nafsu lawamaji nafsu itu kualitas ruhani. Dipanggilnya ya ayat Tuhan nafsul mutmain wahai nafsu yang tenang. Yang kedua, ada lagi nafsu disebut dengan nafsu itu individu, manusia, jasad dengan ruh itulah nafsun. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap individu akan mati. Setiap yang bernyawa akan mati. Itu gabungan biasa dengan ruh. Nafsu yang tadi adalah nafsu dalam artian jiwa ialah kualitas ruh. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang tidak baik. Ada jiwa yang tenang, ada jiwa yang gelisah. Ruh itu kualitas ruh. Ruhnya. Ruh itu. Jadi asalnya ruh dari Allah kembali kepada Allah begitu keluar dari Allah dia suci. Ke dunia dia berbuat maksiat. Yang beribadah dan lain-lain. Kalau dia suci akan langsung suci terus ke alam kubur, langsung ke alam uh, kiamat tanpa hisab. Set langsung karena dia bersih. Kalau dia kotor, set mandeg Jangan jauh-jauh lah. Dia pernah makan barang yang haram aja. Begitu masuk, ibarat orang masuk ke detektor e, penerbangan. Begitu, seret, nit, nit, nit, nit, nit, nit, nit, nit. Eh, Pak, sebentar. Selalu periksa. Oh, ini ada logam, gitu. Ada sabuk. Sampai lihat, nit, nit, nit, nit, nit, nit. Eh, barang haram, Pak. Kenapa, Pak? Iya, saya naik bis kota nggak bayar tapi cuma dua kali ya udah ada tuh titit titit tit keluarkan dulu di umu hawiyah yang di hawiyah kan sudah lagi nit nit nit ah masih ada juga terus bayangkan kalau orang banyak utangnya nit nit nit nit oh keras sekali saya kemarin gini kemarin umroh terakhir pada bulan tanggal 30 Juni baru pulang ibu-ibu lama sekali nit nit nit nit Aduh balik lagi. Orang udah kemana sih ibu? Pak Asep, ibu tunggu. Iya, iya, sok, sok, sok. Lama terus, saya aja kan kesel ya. Ini ada apa sih? Sebentar Pak, periksa lagi. Ternyata di kantongnya itu ada sendok dan garpu makan pesawat. Uh, mana gila. Apalagi di akhirat nanti. Suka satu, nit, nit, nit, nit, nit, nit, nit. Apa nih? SPJ fiktif. Ah, mundur lagi. Nit, nit, nit, ah, mundur. Orang udah kemana ini masih nit, nit, nit, nit. Ah, rusaklah. Hati-hati. Sekarang bisa ketawa, nanti mah cerik. Nangis nanti mah. Ya. ada yang lain silakan. Nah. Terima kasih Pak Asep. Saya mau menanyakan tadi dijelaskan tentang roh dan jasad. Jasad Hansur eh, hancur dengan tanah. Ya. Mohon e, diterangkan an ayat 56 diterangkan bahwa nanti di akhirat Allah akan menyiksa orang kafir itu sampai kulitnya mengelupas, kemudian Allah mengganti dengan kulit yang baru. Itu Oh iya. Itu di akhirat nanti, belum di, bukan di kuburan. La yamutu fiha wa ya, ya, tak hidup dan tidak mati. Hidup enggak, masih pun enggak. Bahkan orang bunuh diri sama juga. Dia mengambil pisau, ditusukkan, jreng, dia menggelepar, hancur tubuhnya berantakan, darahnya kemana-mana. Tapi nggak mati, dia lagi tubuh yang baru, sempurna lagi, ambil lagi, begitu semuanya. Sama orang dengan apa? Yang di neraka dibakar, lupa, mata kesini darah wah nyala hidungnya <laughs> telinga menyala hancur ya, lagi tubuh yang baru gitu lagi dan dia nggak istirahat lagi saya malaikatnya tidak pernah istirahat polisi nyiksa kalau dia tidur istirahatnya eh nyiksa pre jadi itu itu di akhirat bukan di kuburan bukan di alam kubur alam kubur mah apa alam kubur mah karena jasanya di kuburan rohnya di alam kubur tapi nanti di alam akhirat Siksa luar biasa. Ya, ya minimal minimal kita punya amal tuh saldo zero lah. Amal 10, dosa 10, neracanya zero. <laughs> Lumayan. Zero juga udah dapat surga admin daripada neraka eksekutif. Mending surga ekonomi lah. Nah, nah, masih ada yang lainnya? Ya sekali lagi eh, bahwa kalau manusia sekarang bisa manusia sekarang mengobati penyakit jasad sudah sulit ya. Ini rambut, ini kepala, ini ada rambutnya, ada ketombenya. Jelas ketombenya, kelihatan ketombenya, jelas sebabnya. Pakai obat bermacam-macam sampo ternyata enggak juga bersih 100% ya. Apalagi hati yang sifatnya gaib Mau dibersihkan pakai apa? Jadi kalau ternyata itu udah merasa bersih, datang ke akhirat, ternyata masih belum bersih. Misalnya masih ada sum'ah. Masih ada sum'ah aja, udah nol pahalanya. Apa sum'ah? Sum'ah ialah beramal ingin didengar orang lain. Kata ibu teh, oh, maaf ya ngantuk, tadi malam tahajud sih. Itu udah sum'ah. Kata apa? Aduh, para girl Kemarin sih bawain pasir di masjid kerja bakti nggak ada yang bantu-bantu, nggak ada yang bantu, udah nol pahalanya. Tapi untungnya Allah Maha Baik. Kalau berbuat amal soleh kali sepuluh minimal. Kalau berbuat amal baik, eh kalau berbuat amal jahat hanya satu. Mencuri satu kali satu aja. Berbuat amal soleh satu jadi kali sepuluh. Korupsi satu kali satu aja. kan, menang sepuluh tuh masih ada saldo pahala salapan <laughs> sembilan ah nggak usah begitu nggak usah begitu itu kemudian juga kalau kita sudah bersih bersih hati ya kita harus saling mendoakan antara kita sebab siapa tahu doa bapak mentok saya mendoakan jalan doa saya mentok apa yang mendoakan jalan kalau nggak saling mendoakan mau siapa lagi Berdoa, saling mendoakanlah ketika masih hidup dan nanti kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, tidak bisa saling mendoakan. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi Muhammad nggak bisa. Ya Aisyah, mintalah doa kepadaku ketika aku masih hidup. Kalau udah meninggal dunia, mohon maaf, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, yuk kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami sadar, Ya Rabbi, bahwa jasad kami harus kami syukuri. Akal kami, ruhani kami, kalbu kami harus kami pelihara. Agar semua karuniamu dapat kami manfaatkan untuk ibadah. Kami yakin, si yakin yakinnya Tuhan, bahwa dunia adalah tempat ibadah. Dunia adalah tempat perjuangan dunia bukan tempat menikmati. Kenikmatan dunia hanya ala kadarnya. Kenikmatan dunia hanya untuk bekal di dunia. Tapi kenikmatan hakiki adalah di sorga. Mudah-mudahan ya Allah kami bisa mencapai kebahagiaan uhrawi. Kami bisa bertemu dengan Allah. Kami bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan akhirat yang abadi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Namun kami khawatir, Ya Allah. Kalau dalam tubuh kami terdapat barang yang haram, kalau dalam darah kami tumbuh darah yang haram, kalau dalam diri kami ada yang haram, mudah-mudahan ya Allah, kau beritahukan kami bahwa itu haram. Mudah-mudahan dengan pengetahuan kami, kami bisa mengembalikan uang yang haram, meminta maaf kepada orang dan membayar utang-utang kami sehingga begitu kami mati ya Allah, kami bersih dari dosa, bersih dari utang piutang, bersih dari berbagai macam uang haram. Ya Allah, kami ingin ya Allah dunia ini selamat, akhirat selamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami pasti akan rela Tuhan. Kami menebus dengan semua harta dunia ini. Asal di akhirat kami hidup selamat. Kami akan rela Tuhan mengeluarkan semua harta kami. Asal kami di alam kubur mendapatkan iligin, Kami akan sanggup memberi berapa saja Tuhan. Asal di alam kami, kami jadi penghuni sorga. Ya Tuhan, bagi kami dunia hanyalah sebagai alat. Mudah-mudahan ya Allah, tujuan akhirnya sorga dapat kami miliki dan dapat kami nikmati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Namun kemauan dengan kenyataan sangat berbeda Tuhan. Kemauan kami sangat tinggi, tapi kenyataan kami sangat rendah. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami ke arah yang baik agar kami betul-betul bisa istiqomah melaksanakan ibadah kepada Engkau, agar istiqomah dalam menjauhi maksiat, agar istiqomah dalam beribadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud